dan tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan sebagaimana Nabi alaihi wasallam di dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu Nabi ketika ditanya Ayul amalil afdal amalan apakah yang afdal yang utama dan Nabi alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha salat tepat pada waktunya Thumma ay. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang tadi bertanya kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-jihadu fi sabilillah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ketika ditanya amalan yang utama, yang afdol, Nabi menjawab as-salatu ala waktiha. Kemudian berwak, berbakti kedua-kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Dengan ini bahwa Salat tepat pada waktunya didahulukan oleh Nabi alaihi Wasallam Dari berbakti kedua orang tua. Dari jihad fisabilillah. Karena salat tepat pada waktunya adalah merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Qala hafizahullah taala kita teruskan kembali wa ba'dul juhal قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها النجاسة أو ليس عنده تراب يتيمم به أو لا يجد من يناوله إياه فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال إذا زال عضر وهذا خطأ عظيم تضييع للصلاة berkata hafizahullah taala wa ba'dul juhal sebagian orang-orang yang juhal yang tidak paham yang tidak mengerti qad yakunu fi halati ilaj fil mustashfa yaitu ketika dia berobat atau ketika dia sakit di rumah sakit ala saririn di atas ranjang la yastati'un nuzula minhu tidak bisa untuk turun dari ranjangnya aula yastati'u taghyiru thiyabihi atau tidak bisa untuk mengganti bajunya allati 'alaiha najasah yang di sana terdapat najis dalam bajunya aw laisa 'indahu turab atau dia tidak ada turab debu atau tanah untuk dijadikan tayammum aw la yajidu man yunawilhu iyahu atau tidak ada yang bisa mengambilkan debu untuk bertayamum fayuakhiru shalah an waqtiha dia mengakhirkan salat dari waktunya yaqul dia mengatakan usalliha fi ma ba'du idza zala udhur saya akan salat ketika sudah hilang udurnya Wahada khata'un azim. Ini adalah merupakan kesalahan yang besar. Tajyi'ul salah, dia telah menyia-nyiakan waktu salat. Au awqa'ahu fihi jahl wa adamu soal dan dia tidak mengerti tidak paham wa adamus soal dan tidak bertanya. Fal wajib yang wajib ala mithl hadza dalam keadaan seperti ini ayyusalli ala hasabi halihi fil waqt dia salat ala hasabi halihi sebagaimana keadaannya pada waktu salat wa tujzi'uhu salatuhu fi hadhil halah dan telah mencukupi salatnya dalam keadaan ini walau shalla bidun tayammum au bi thiyabin najasa najisah walaupun dia salat tanpa dengan tayammum au bi thiyabin najisah atau dengan baju yang terdapat sesuatu yang najis Allah Allah taala Allah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. <clears throat> Ini masail yang berkaitan tentang seseorang ketika sakit di rumah sakit tidak ada yang bisa membantunya yaitu yang menuntunnya untuk ke kamar mandi atau tidak ada yang bisa membantunya untuk menggantikan bajunya. Misalkan bajunya terkena sesuatu yang najis atau tidak ada yang bisa menwudukannya atau mengambilkan turab. Dalam keadaan seperti ini dikatakanlah: hafizahullah taala maka dia sholat sebagaimana keadaan dia. Dan dia tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena termasuk dari syarat sahnya sholat, yaitu duhul waktu, masuk waktu. Masuk waktu dan waktunya masih ada. Kalau waktunya telah lewat kalau wakala waktunya sebentar lagi dan dia tidak ada yang bisa untuk membantunya mengurukannya, mengambil turab atau menggantikan bajunya maka sholat sebagaimana dia keadaannya nah, karena dia sudah berusaha dengan semampunya kalau dia sudah berusaha maka dia sudah mendatangkan apa yang dia usahakan. Kalau dipaksakan turun padahal dia tidak bisa turun sendiri. Harus ada yang membantunya. Maka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Terjatuh tangannya, terjatuh patah tangannya atau kakinya atau yang lain sebagainya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullah mastata'tum. Nah. Karena ini merupakan udur. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mempunyai penyakit bawasir ambayan. Nabi mengatakan sholli iman, salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' faqaidan. Kalau engkau tidak bisa, maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa jam. Kalau tidak bisa, maka dengan berbaring. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kita berusaha dahulu semampu kita. Kalau tidak bisa, maka ke derajat yang berikutnya. Kalau tidak bisa, maka ke derajat yang berikutnya. Karena kewajiban itu solat, kewajiban solat itu tetap ada pada manusia selama dia masih ada nyawanya. Selama dia sadar, maka kewajiban solat tetap ada. Dan di sini masail yang berkaitan tentang orang yang sakit ada pembahasan khusus Nabi alaihi wasallam mengatakan fa'ilam in lam tastati' faqa'idan. Kalau tidak bisa mengasolat dengan duduk. Duduknya di sini boleh duduk di kursi, silahkan. Boleh duduk bersila, boleh duduknya memanjangkan kakinya misalkan. Yang jelas duduk seperti apa saja. Karena di sana tidak ada dalil pengkhususan tentang solat bagaimana kaifiyah Salat dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau tidak bisa fa'ala jam. Ala jam itu yaitu salat dengan miring. Dimiringkan ke arah kiblat. Nah, kalau dia tidak bisa miring sebelah kanan, maka boleh miring ke sebelah kiri. Kalau tidak bisa, sakit, boleh dia terlentang, silahkan. Tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka dengan isyarat boleh. Tidak bisa dengan isyarat, solatlah dengan semampunya dia bisa. Nah, karena kewajiban sholat tetap masih ada. Selama nyawanya masih ada, sholat tetap ada kewajiban. Fattakullah mastata'atum. Dan juga di sini dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala. Hatta walau sholla ila ghairil kiblah. Walaupun dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Idza kana la yastati'u istiqbal kiblat. Apabila dia tidak bisa untuk sholat menghadap ke arah kiblat, fasolatuhu sahihah, maka sholatnya sahih. Nah. Misalkan seseorang yang berbaring, dia mau sholat, tidak ada yang membantunya untuk mengarahkan ke arah kiblat. Maka dalam keadaan seperti ini dia sholat semampunya, walaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat. Karena ini merupakan lil udur orang yang sakit. Kalau dia bisa, ya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak ada yang membantunya, fi. Maka dalam keadaan seperti ini dia sholat semampunya. Fa sholatuhu dan sholatnya soheh. Dan orang yang sakit itu diberikan kemudahan yaitu boleh bagi dia untuk menjamak sholatnya. Karena orang yang sakit dia membutuhkan istirahat yang cukup banyak. Sehingga dia boleh diperbolehkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama untuk menjama salatnya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh jama takdim, boleh jama takhir. Setelah dia menjama, dia bisa istirahat dengan waktu yang cukup lama. Nah, agar sakitnya cepat cepat sembuh. Karena ini merupakan udur seseorang di dalam ketika dia ketika dia sakit. Nah. Dan pahala seseorang yang sholat dengan duduk, seseorang duduk dengan berbaring, maka pahalanya sempurna. Nah. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mithl muqim sahih seseorang apabila sakit atau seseorang ketika safar kutiba lahu maka ditulis pahalanya keadaannya seperti dia dalam keadaan mukim seperti dia dalam keadaan sehat sehingga orang yang sakit salatnya duduk Apakah pahalanya sempurna? Naam, pahalanya sempurna. Ketika dia sholatnya berbaring, apakah pahalanya sempurna? Naam, pahalanya sempurna. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. <clears throat> Qala qala taala wa man tarakas as-salah tahawunan Au kasalan min ghairi jahdin لوجوبها كفر على الصحيح من قول العلماء بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وغيرهم من الأدلة adillah حفظه الله تعالى Ini masail yang lain Yaitu masalah yang berkaitan seseorang yang meninggalkan sholat. Dikarenakan lalai. Atau malas. Min ghairi juhdin. Tanpa al juhdin itu dia mengetahui bahwa ini adalah rukun Islam. Tapi dia meninggalkannya karena malas, lalai. Kalau dia mengatakan saya tidak percaya bahwa sholat termasuk dari rukun Islam, tidak mau sholat, maka ini dia uh, mengatakan sesuatu dengan juhdin, maka kafir dalam keadaan seperti ini. Dan keadaan yang kedua, seseorang yang meninggalkan sholat dikarenakan lalai atau malas, min ghairi jahdin liwujubiha kafara ala sahih maka hukumnya kufur ala sahih dari pendapat-pendapat ucapan para ulama bal huwa as-shawab alladhi tadullu alaihi al-adillah bahkan ini yang betul sebagaimana dalil yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yaitu yang diantaranya ke hadis bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat yaitu batas seorang batas seseorang wa bainal kufur antara dia dengan kekufuran yaitu tarkus sholat dia meninggalkan sholat hadis ini hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. عنه Muslim المسلم وغيره من adillah dan yang lainnya dari dalil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di sana terdapat hadis dari dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang penjelasan yang jelas kufurnya seseorang yang telah meninggalkan salat Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat mereka mendirikan salat mereka menunaikan zakat fa ikhwanukum fid din maka saudara kalian seagama. Mafhum ayat dari ayat ini bahwa apabila mereka tidak bertaubat dan tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan zakat, maka bukan termasuk dari saudara-saudara kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla seseorang yang ketika di neraka. masalah kau fis sakar, Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan, menyebabkan kalian dari di neraka? Mereka menjawab, kami bukan ter, kami tidak termasuk dari orang-orang yang kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Ini dalil menunjukkan tentang ancaman-ancaman yang keras. Orang-orang yang meninggalkan sholat dan juga seorang tabi'i yang bernama Syaqiq rahimahullah taala Syaqiq bin Abdullah seorang tabi'i dia mengatakan bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada tidak ada yang berpendapat sesuatu yang ditinggalkan suatu amalan yang ditinggalkan tidak kufur kecuali sholat. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa hal ini juga ma'ruf di kalangan para sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui bahwa termasuk amalan-amalan yang apabila ditinggalkan maka dia akan menjadi kufur dia yang diantaranya adalah solat. Wa qala Allah ta'ala wajan bagi isya'ah an wajan bagi isyaah an tarikiha bitarkiha bagi dan sepatutnya al-isya'ah orang-orang yang meninggalkan sholat untuk diekspos antarikiha bitarkiha dikarenakan dia telah meninggalkannya liyuh tadha hatta yusalliya agar dia malu malu sampai dia salat sampai dia tidak meninggalkan salat wala yanbaghi assalam alaihi dan tidak sepatutnya seseorang mengucapkan salam kepadanya ini menunjukkan jazr peringatan agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia melaksanakan salat karena salat adalah merupakan amududdin tiangnya agama rukun Islam sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bunal Islam ala khamsin syahadati ila syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wala yanbaghi assalam alaihi wala ijabatu da'watihi wala ijabatu da'watihi dan juga tidak sepatutnya untuk menjawab atau mendatangi undangannya hatta yatuba wa yuqimas shalah sampai dia betul-betul bertaubat sampai dia betul-betul mendirikan salat lianna salata amududdin karena salat adalah merupakan tiangnya agama wahiyal fariqatu bainal muslim wal kafir dan salat adalah merupakan pemisah antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Famahma amilal abdu minal a'mal fa innahu la yanfa'uhu ma dama mudiy'an lis-salah. Seorang hamba yang dia mengamalkan amalan-amalan kalau dia masih meninggalkan salat la yanfa'uhu maka amalan-amalannya tidak bermanfaat. Karena dia telah melalaikan sholat. Keutamaan sholat. Pentingnya sholat. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan awal ma yuhasibu bihin nas min a'malihi yawmal qiyamah as salat yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan manusia adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lainnya pun akan baik. Dalam hadis ini juga menyebutkan bahwa yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sehingga seseorang jangan meninggalkan sholat. Karena ancamannya begitu keras sekali. Ancamannya begitu berat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian dari salat-salat lima waktu. Wa salatil wusta dan juga salat wusta itu solat, solat asar. Nah, ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga solat kita. Betul-betul memperhatikannya. Betul-betul mempelajarinya. Mengetahui bagaimana sifat solat Nabi Alaihissalam. Dengan ini Nabi Alaihissalam, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas muru auladakum bis salah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum wa ba'na asyra sinin perintahkanlah kepada anak-anak kalian salat melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan telah kita bahas faidahnya agar mereka terbiasa wadribuhum pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun agar mereka tidak meninggalkan sholat. Intinya tidak ada dosa kepada mereka. Tapi ini mimba ta'lim. Untuk mengajarkan kepada mereka sedini mungkin. Karena apabila mereka terbiasa meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Sudah dia balik. Kewajiban sholat bagi dia sudah ada. Tetap meninggalkan sholat. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa meninggalkan sholat. Akhirnya terus apa? gak mau sholat, gak mau sholat. Kenapa? Tidak dibiasakan ketika masih kecil. Dengan ini perintah Nabi Rasulullah untuk mengajarkan kepada anak kita, memerintahkan kepada anak kita laki-laki ataupun perempuan ketika berumur tujuh tahun ajarkan, perintahkan mereka untuk sholat, rukun sholat, bahwa sholat itu wajib, tidak boleh untuk ditinggalkan, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnahnya sholat, tentang sholat-sholat yang lain, juga ajarkan kepada mereka. Nah, sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, karena sholat itu banyak sekali. Bukan hanya sholat wajib. Sholat jenazah, ajarkan kepada mereka. Sholat dua hari raya, sholat duha atau sofun sholat sholat witir, sholat taraweh yang lainnya. Ajarkan kepada kepada mereka agar mereka senantiasa mengerjakannya dan tidak berani untuk meninggalkan dari sholat-sholat wajib. Baik. <clears throat> Dengan ini kita sudah selesai pembahasan bab yang pertama, bab tentang kewajiban sholat lima waktu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab fi ahkamil adan wal iqamah bab tentang hukum-hukum adan dan juga tentang masail yang berkaitan tentang iqamah insyaallah taala pada pertemuan berikutnya subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته